kesambutan dari dari yang Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan ada pada dirinya, Allah akan memahamkan agama ini pada dia. Masuk di antara hal yang dimaklumi bersama bahwasanya tidak akan seseorang mendapatkan pemahaman yang mendalam dari agama ini kecuali kalau dia berusaha untuk memahami dan mempelajarinya innamal ilmu bita'alum wal fekhu bittafaqquh hanya saja ilmu itu didapat dengan berusaha untuk mempelajarinya dan pemahaman itu didapatkan dengan cara berusaha untuk memahami nah maka demikian juga mudah-mudahan pertemuan kali ini merupakan sebuah amalan ibadah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan berat timbangan-timbangan kebaikan kita di yaumil kiamah nanti insyaallah. Maka sampai pada poin ini insyaallah tak lupa kita mengingatkan kepada diri anak sendiri dan antum semuanya untuk kembali kembali menengok ke dalam hati kita masihkah niat ikhlas yang tadi kita jalani dari rumah tetap bertengger di hati kita ini atau sudah berganti niat karena sesuatu yang paling sulit dijaga adalah perbuatan hati terlebih lagi niat ulamauna as-salaf salih ulama-ulama kita dari kalangan as-salaf salih mereka merasa bahwasanya semua amalan ringan untuk mereka jaga istiqomah di atas amalan-amalan tersebut tetapi mereka tidak pernah merasa ringan untuk menjaga ikhlasnya niat di dalam hati li'anan niyah mahaluha al-qalb Dikarenakan niat tempatnya itu ada dalam hati. Dikatakan alqalb li yata yataqallab. Dikatakan itu alqalb hati karena dia itu sering bolak-balik. Dari rumah tadi niatnya ikhlas, tengah jalan berubah sampai di masjid lain lagi. Maka kemudian kita juga mengingatkan kepada diri ana dan antum semuanya kembali koreksi niat tengok dalam hati kembali kita luruskan niat agar apa yang kita usahakan tadi masih di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala para ulama juga menyatakan perhatikan hatimu ketika kamu hendak beramal ketika di tengah amalanmu dan ketika engkau mengakhiri amalan tersebut nah maka ini ini Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah kunci sukses dari meraih Maha mahabbat Allah, meraih enam kecintaan Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlas fil ibadah. Ikhlas mata kepada Allah di dalam ibadah kita. Naam. Insyaallah sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya kajian kita rutin pada kajian bulanan terkhusus jadwal anak akan ana bacakan insyaallah باذنillah taala sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abdul Barakat Al-Ghazi rahimahullah taala yang beliau beri judul adabul aisyah wa dzikrul wa dzikru subhadin wal ukhuwah adab-adab pergaulan dan penyebutan tentang persahabatan dan persaudaraan. Pada pertemuan lalu di Bargot ya. Nah, di tempat kami sudah masuk pada pertemuan kedua dan ini alhamdulillah akan masuk pada pertemuan yang ketiga pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua telah disebutkan oleh beliau beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya untuk memperhatikan teman dalam pertemanan yang kita jalani dan bahwasanya seseorang itu sangat terkait erat agama dan akhlaknya dari teman yang dia senantiasa iringi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-mar'u ma'ad khalilih." Seorang itu berada di atas agama temannya. Nah, dan asar-asar dari yang saleh menyebutkan hal yang demikian itu Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair anil mar'i la tas'al wa sal'an qarinih fakulu qarinin bil murqaran yakjadi tentang seseorang jangan kamu tanya dan tanyalah tentang teman yang senantiasa menyertainya korin yang kemana-mana bareng asal kita tengok dia oh ada si fulan sampai-sampai disebutkan apa ada si fulan pasti ada si alan Gak usah tanya si fulannya, cukup kamu ketahui siapa alamnya. Naam, anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Tentang seseorang jangan kamu tanya dia, tapi cukup kamu tahu siapa temannya. Fakulu qarinin bil muqarani jadi Maka setiap pertemanan itu yang terjadi teman dan yang menemani itu akan menunjukkan jati dirinya Siapa yang dia temani? Demikian juga yang dinisbahkan dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya ini disebutkan dalam diwan Ali bin Abi Thalib beliau radhiyallahu anhu menyebutkan la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu jangan kamu temani orang bodoh hati-hati kamu terhadapnya Jangan kamu temani orang-orang yang mereka jauh dari ilmu. Kenapa? Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Betapa banyak orang yang bodoh akan menjadikan bodoh pula orang yang memiliki sifat halim ketika mereka sudah berkumpul bertemu. Orang yang awalnya santun, tenang, ya ta'ani dalam bersikap bergaul sama orang yang bodoh ya diajak bodoh pula nah ini akibat pertemanan dan dikatakan ini di dalam syair Ali bin Abi Thalib yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masyahu dikiaskan disamakan seseorang itu dengan orang yang lainnya apabila mereka berjalan sama satu orang dengan orang yang lain itu dianggap sama kalau mereka senantiasa branding sana, branding sini, gandeng sana, gandeng sini. Gak usah tanya si Fulan itu gimana, cukup ketahui si Alan, gimana nih orangnya. Nah, maka untuk mengkontrol anak-anak kita, Barakallahu fikum, cukup kita tahu dengan siapa teman jalannya. Kalau teman-teman jalannya perokok, pemabuk, sudah gak usah nah menjadi seorang yang menutup mata oh anakku masih baik walaupun teman-temannya jelek semuanya anakku baik teman-temannya nggak sholat anakku sholat eh tunggu pak coba perhatikan dulu ketika dia di belakang kita ketika asik main bola kawannya nggak sholat apakah dia minta izin afwan ya anak keluar dulu mau sholat asar nah ini sulit terjadi sulit terjadi. Bahkan yang kita dapati kalau sudah senang main bola bareng teman-temannya yang bodoh yang nggak ngerti agama lupa dengan nah syariat ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sampai kadang-kadang azan maghrib masih di lapangan Allahul musta'an maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masyahu Dikiaskan seseorang itu dengan orang yang lainnya apabila mereka berjalan bersama. Wali syai'i ala syai'i maqayisu Dan bagi sesuatu atas sesuatu yang lainnya itu dikiaskan dan ada persamaannya. Ada kemiripan, ada kesamaan. Walil qalbi ala qalbi dalilun hina yalqahu. Dan hati itu menjadi petunjuk bagi hati yang lain kalau mereka saling bertemu. Kalau dua ekor burung terbang bersama, ketahuilah bahwasanya burung tersebut memiliki selera yang sama. Gak mungkin burung pemakan daging disertai burung pemakan apa biji-bijian dipatok dimakan sama pemakan daging ini, ya kan? Nah, burung yang sukanya makan dari ketinggian buah-buahan yang ada di ketinggian nggak mau turun ke tanah untuk mencari makan di tanah berbeda selera mereka sehingga kita tidak pernah dapati burung betet campur sama burung pipit ya. nah ikan pun demikian nggak pernah kita dapati ikan tongkol ke jaring bareng-bareng ikan apa uh, ikan dasar ikan dasar uh, ikan ikan mas udah lain <laughs> lain alam ini uh, ikan apa? Yang sembilan, ya sembilan hidupnya di bawah air ya, di dasar air. Ikan tongkol di permukaan dia menyamber ikan kecil-kecil. Beda habitatnya, sama-sama ikan. Demikian juga manusia ikhwan afidin rahimani rahimakumullah. Orang yang suka ke masjid nggak akan suka duduk dengan orang yang ada di pakter tua pembicaraannya udah beda, hobinya udah beda. Nah, maka walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu. Hati itu menjadi petunjuk bagi hati yang lainnya ketika mereka jumpa bersama. Subhanallah. Ini di antara hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seorang ingin menjalin persahabatan. Menjalin persahabatan. Maka perhatikan siapa yang dia temani. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Asar jam berapa? Angka 9 Masya Allah Doib Kata beliau selanjutnya Adabul Ishrah Adab-adab pergaulan, pertemanan. Famin adabil ishrah husnul khuluq dan di antara adab-adab di dalam pertemanan itu husnul khuluq memiliki akhlak yang baik. Subhanallah. Akhlak yang baik terhadap siapa? husnul khuluq ma'al ikhwan wal akron wal ashab dia memiliki akhlak yang baik terhadap atau bersama ikhwannya saudara-saudaranya wal akron teman sejawat yang satu leting sama dia satu umur dan satu derajat sama dia wal ashab demikian juga bersama sahabat-sahabatnya iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innahu qala wa qad qila lahu ma khairu ma'utiyal mar'u qal husnul khuluq ini sebagai bentuk mencontoh dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka sesungguhnya beliau berkata ketika beliau ditanya apa yang terbaik pemberian apa yang di yang terbaik yang diberikan kepada seseorang maka beliau menjawab husnul khuluk akhlak yang baik itulah pemberian yang terbaik yang diterima oleh seseorang kenapa Ikhwan? sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya akhlak yang baik itu merupakan salah satu dari pemberat timbangan amalan kebaikan seseorang di yaumil kiamah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda radhiyallahu anhu beliau bersabda Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil muslim yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi seorang muslim untuk memberatkan timbangannya di hari kiamat dibandingkan dari husnul khuluq, akhlak yang baik ini ikhwan afidin rahimani rahimakumullah maka ditanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam tentang pemberian apa yang terbaik yang didapatkan oleh seseorang maka beliau menjawab husnul khuluq akhlak yang baik karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan beliau lakotkan kana lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lakotkan lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana liman kana yarjullaha wal yaumil akhir sungguh telah ada suri toladan yang baik bagi kalian pada diri Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir maka beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin adzim dan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh berada di atas akhlak yang mulia yang agung surat al mudassir wa innaka la'ala khuluqin adzim engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh berada di atas akhlak yang mulia yang agung Bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhu al-Qur'an. Bahwasanya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an membimbingkan dengan adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia itu ada semuanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama kali memberikan contoh pada kebaikan tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dipersaksikan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain tentang bagusnya akhlak beliau. Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kita kenal Anas bin Malik seorang sahabat yang menyertai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun sebagai pembantu beliau dalam rumah tangga sehari-hari menyaksikan bagaimana akhlak beliau. Nah, beliau mempersaksikan tentang akhlak yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar pengakuan beliau karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanun nasi khuluqan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas bin Malik merupakan orang yang paling baik akhlaknya. Ya jelas sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atas langit, dari atas arsinya. bahwasanya innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau wahai Rasul Shallallahu alaihi wasallam sungguh berada di atas akhlak yang agung. Dan ini merupakan suri tauladan kita. Dikatakan suri tauladan itu karena dijadikan sebagai panutan dan contoh, sebagai contoh dalam bertindak dan berbuat. Demikian juga dalam setiap amalan. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, afwan, Abdullah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhu Kata beliau lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang fahish dan juga mutafahish. Fahish ini orang yang jelek, kotor ucapannya, memaki-maki. Sikit-sikit maaf cakapnya ya, salah sikit dasar jahil, dasar kaki pendek, dasar si lidah yang menjulur macam yang diucapkan tekan tekantuk batu bukannya zikir yang diucapkan la ilaha illallah tapi binatang buas yang ada di kebun binatang yang di absen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J keluar semua jenis-jenis binatang Allahumma musta'an nah mutafahishan orang yang berdalam-dalam dalam keburukannya udah jelek maksa jelek lagi kalau nggak jelek nggak garam. Ya. Jadi kalau ketemu orang itu maunya dimbat aja dah. Ya. Nggak pernah ketemu orang kecuali sakit hati sama dia. Kalau ketemu sama orang ini pasti pulang-pulang dongkol dalam hati. Walaupun awalnya senyum-senyum, tapi karena nggak berani aja. Ya. Mutafahish. Orang yang suka berdalam-dalam dalam perbuatan kejelekannya. 6. Nah, lebih jahat dari fahish tadi. Naam. Barakallahu fikum. Sampai-sampai naam. Bagian dalam-dalam dari hal-hal yang tidak boleh disebutkan dari jasad manusia sebagai dikir pagi dan petang. Bahkan pagi, siang, petang, malam. Semua diucapkan. Allahul musta'an. Naam. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam jauh dari sifat seperti ini dipersaksikan oleh Abdillah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhu lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul dan bahwasanya beliau pernah bersabda inna hiyarukum ahsanukum akhlaqa beliau pernah berkata bahwasanya sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Siapa yang ingin menjadi terbaik di antara orang yang ada di dunia ini, maka dia memiliki peluang dengan cara memperbaiki akhlaknya. Karena disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna khiyarukum ahsanukum ahsanuhum ahsanukum akhlakoh. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Disebutkan pula oleh Abi Darda radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi radhiyallahu rahimahullahu taala bahwasanya afwan bukan Abi Darda, Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li ahlih yang paling sempurna keimanannya dari seorang mukmin seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa orang yang paling baik akhlaknya wa khiyarukum khiyarukum li ahlih dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam mempergauli keluarganya. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang bisa lembut sama kawan. Subhanallah, kalau sama kawan lembut luar biasa. Ketemu ya. Subhanallah. Kalaupun kawan terjadi kesalahan ya sudahlah, biasa itu. Udah, gak usah diambil hati. Nah, sama istri bisa gencatan senjata bukan gencatan senjata gencatan senjata bagus ya gencatan ucapan tiga bulan nggak cakapan subhanallah perang dingin istri meladeni suaminya tinggal pergi suami pun gitu pulang kerja dapat duit belanja tinggalkan di meja pergi tiga bulan nggak cakapan padahal batasan untuk seorang mentakdib istrinya hanya tiga hari ya kan nggak boleh lebih dari tiga hari dalam mendiamkan istrinya ataupun orang lain nah barakallahu fiikum maka ini juga menjadi barometer kita bisa berbuat baik berlaku lembut dengan saudara-saudara kita bagus tapi itu bukan menunjukkan orang yang terbaik karena orang yang terbaik orang yang mampu untuk mengaplikasikan akhlakul karimah yang ada pada dirinya di tengah keluarganya. Dia mampu berbuat baik di tengah keluarganya. Nah, itu baru yang terbaik di antara kalian. Memang iya, bagus memang sempurna keimanan seseorang ketika dia bisa berlaku baik, tetapi belum akan sempurna, belum dianggap yang terbaik kalau belum bisa menerapkan akhlak yang baik tersebut pada istri-istri dan keluarganya. Masya Allah. Dan ini berat Eva. Ya, berat. Kenapa? Karena kita merasa kita adalah koam bagi mereka. Kita yang mimpin, kita yang nyari maisha. Dia apa? Dia yang dipimpin. Sehingga ketika istri atau anak salah sedikit nyolap langsung tensi naik. Nah, Allah musta'an. Maka ini juga menjadi barometer. Jangan-jangan kebaikan yang dia tampilkan di hadapan halayak ramai dari kawan-kawan dan saudara-saudaranya itu merupakan hal yang kamuflase, bukan yang aslinya. Yang aslinya dia tundukkan di rumah. Yang aslinya dia tunjukkan di rumah, main gibal. Allah musta'an. Maka Allah musta'an. Ini merupakan sebuah barometer dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahsanuhum wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik nah pergaulannya terhadap keluarganya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ana khairukum li ahli dan aku adalah orang yang terbaik dalam mempergauli keluargaku di antara kalian. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya dibandingkan seluruh kaum muslimin. Kalau dibandingkan para sahabat saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik, maka menunjukkan kepada yang lainnya lebih lebih lagi. Kemudian juga di fahami dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ini baiknya seseorang dalam berakhlak belum tentu tidak menimbulkan masalah karena orang mau baik mau buruk akan datang juga masalah standar penilaian orang itu berbeda-beda kadang kita udah baik-baik juga masih ada yang mengomentari Nah, demikian juga kadang-kadang keluarga kita, istri-istri kita, ya. Kita sudah baik. Nah, tetapi juga masih ada juga yang kurang dari pandangan mereka. Nah, maklum ini merupakan hal yang lumrah dari kalangan wanita. Kita melihat bagaimana sejarah melukiskan dari indahnya Nah, keluarga yang dibina oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari problema keluarga. Sampai beliau pernah mengasingkan diri dari istri-istrinya, ya, di sebuah kamar. Karena istri-istrinya menuntut yang lebih dari mukafaah yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya didamaikan oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu ma Ditanya, ada apa ya Rasulullah? Ini istri-istriku kata beliau, minta yang lebih dariku dari apa yang aku mampu untuk memberikannya kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar seketika marah. Abu Bakar As Siddiq memarahi putrinya Umul Mukminin. Aisyah dipukul mantannya oleh abinya Umar bin Khattab. Nah, eh, Abu Bakar Afwan, salah ya. Hafsah oh, maksudnya. Nah, dipukul oleh Umar Ibnul Khattab. Kalau Umar sebatas memarahi anaknya saja. Allah musta'an. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, sebaik apapun orang ya jangan berharap wah saya sudah berbuat baik tapi masih ada juga orang yang mengkritik. Ya memang demikian. Ya, demikian kondisinya. Mau jadi preman pun ada yang nggak seneng, Ya juga ada yang seneng, mau jadi orang baik pun ya ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Nah, karena masing-masing dari manusia itu memiliki hal-hal yang kurang, hal-hal yang kurang. Nanti yang lain berlaku. Nah, bagus yang menilai yang kurang. Nanti yang menilai yang bagus, yang dinilai yang kurang. Biasa. Nah, al-muhim ikhwan rahimani rahimakumullah di antara adab dalam pertemanan adalah menunjukkan akhlak yang baik di dalam pertemanan tersebut baik itu kepada saudara-saudaranya teman sejawatnya ataupun sahabat-sahabatnya Nah, insya Allah waktunya sudah sampai Maka kita lanjutkan pembahasan berikutnya di antara adab pertemanan yang lainnya adalah tahsinul uyub. Memperbaiki aib saudaranya, menutup-nutupi, menyimpan rapat aib-aib yang dimiliki oleh saudaranya. Enggak disebar. Ya, ada saudaranya, temannya melakukan kesalahan, simpen rapat kantongi, dah cukup anak sama dia yang tahu. Selama kita mengenal bahwasanya dia adalah alal khair, orang itu di atas kebaikan, orang tersebut secara dohil menampakkan kesalehan, hanya saja ketergelinciran itu pasti terjadi. Ya, sebaik apapun orangnya, nggak mungkin nggak kepleset, pasti kepleset Nah, maka di antara ada pertemanan berikutnya adalah tahsinul ayub, memperbaiki aib-aib saudaranya dan insyaallah ini akan datang serial berikutnya ya pada kesempatan yang akan datang biidnillahi taala barakallahu fikum naktafi huda subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika